Thank you. قال رضي الله عنه إن الميت عند نزع الروح ترتعد فرائسه لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة رضي الله عنها وكرباه لكربك يا أبتاه فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم ثم قال رضي الله عنه في هذا الحديث بيان فضله صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل حيث لا كرب عليه حيث لا كرب عليه بعد بخلاف غيره فإنهم يلاقون الكرب يوم القيامة ويخافون من هوله وكلامهم يومئذ اللهم سلم سلم ونفسي نفسي حتى إنهم يسألون الشفاعة فيقولون لسنا لها ويقولون لسائلها اذهبوا إلى محمد فيأتونه صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها كما في حديث الشفاعة وكثير ما نذكر لكم حديث إن الميت كالغريق في قبره ينتظر صدقه أو دعوة تلحقه من ابن له أو أخ أو صديق فإذا لاحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وقد رأى بعضهم في المنام أهل القبور يلتقطون شيئا ورجلا منهم جالسا لم يلتقط معهم فسأل ما الذي يلتقطونه وما بال هذا لم يلتقط معهم فقيل له إنهم يلتقطون ثواب ما يهدى إليهم من الأحياء وهذا غني عن ذلك فقالوا لماذا أنت غني عن ذلك فقال إن لي ولدا في السوق الفلاني يقرأ كل يوم ختمة من القرآن ويهدي ثوابها إليه قال الرائي فلما أصبح الصباح سألت عن ذلك الولد فدلوني عليه فوجدته في الدكان يحرك شفتيه فإذا دخل عليه أحد لشراء شيء منه قضى حاجته ورجع يحركهما فقلت له بماذا تحرك شفتيك قال بالقرآن وأهدي ثوابه لوالدي وقال فقلت له يا هذا قد قبل الله منك ذلك ووصل ثوابه لأبيك وقصص وقصصت عليه رؤياي قال الرائي فرأيت بعد ذلك بمدة ثانيا أهل القبور يلتقطون شيئا وذلك الرجل الأول يلتقط معهم فقلت له ما لك تلتقط معهم فقال إن ولدي الذي يهدي إلي ثواب قراءته مات فاحتجت إلى ما تحتاجه الأموات قال فسألت عن ذلك عن ذلك الولد ثانيا فأخبرت أنه مات رضي الله عن الجميع mayit itu ketika ruh dicabut seluruh anggota dan persenian akan bergemetaran dan bergerak-gerak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an hatta idza balagatit taraqiya wa qila man ra man raq wal taffatis saku bisak wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saku bisak ila rabbika yauma idinil masak ketika roh sudah sampai ada di kerongkongan maka siapa yang akan bisa mengobati untuk menyembuhkan saat itu siapa akan bisa menolong yang paling dicintai anak, yang paling dicintai keluarga, yang paling perhatian tidak berdaya. Siapa yang akan bisa menolong yang mengobati saat itu? Wadhanna annahu al-firaq maka di saat itu yakinlah orang itu sebentar lagi akan berpisah dari sanak keluarganya. Waltafatis sak bisak. Betis-betisnya saling berhimpitan, saling berdekatan. Saling menempel karena menahan sakit saat itu. Dan saat itu adalah ila rabbika yaumaidinil masak. Saat itu manusia digiring rohnya menghadap kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami naza sakarat dalam akhir hayatnya Sayyidatuna Fatimah melihat Rasulullah dalam keadaan demikian menangis sambil menyatakan wa karbah likarbika ya abata. Kita semuanya susah wahai ayahku karena susahnya kamu saat ini. Kami semuanya juga susah, sedih karena kamu juga merasakan susah saat ini wahai ayah. Maka Nabi menjawab, la karba ala abiki ba'dal yawm Tidak ada kesusahan bagi ayahmu setelah hari ini wahai anakku. Setelah ini bahagia terus ayahnya kamu. Hadis ini bukan menerangkan tentang Nabi itu kesakitan. Tetapi sebenarnya menerangkan tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada selain beliau bahkan para rasul. Karena hadis ini menerangkan tidak ada kesusahan bagi Nabi setelah meninggal dunia. Nabi berbahagia. Rasulullah berbahagia. Tidak ada Nabi itu sedih atau khawatir nanti tentang kubur, tentang kiamat, tentang mahsyar, tentang hisab, tentang pengadilan Allah. Padahal seluruh para nabi selalu berdoa, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan saat hari kiamat. Dan seluruh para nabi menyatakan nafsi-nafsi setiap ada orang minta tolong, mereka menyatakan nafsi-nafsi aku khawatir terhadap diriku, aku khawatir terhadap diriku. Mereka menyatakan lasna laha, bukan aku sekarang yang sanggup menolong. Aku justru yang pa pa paling khawatir terhadap diriku. Maka tidak ada di saat itu yang tidak merasa khawatir dan takut kecuali Muhammad Rasulullah. Dan beliau bahkan menjamin, analah aku yang akan menolong. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak sekali kata beliau Habib Muhammad, aku menjelaskan kepada kamu bagaimana mayit. Mayit itu diumpamakan seperti kalgharik, orang yang mau tenggelam, tenggelam Mayit itu di kuburannya seperti orang yang mau tenggelam di tengah samudra, di tengah lautan. Kalau orang yang mau tenggelam di tengah lautan yang diharapkan siapa? Keluarganya yang di atas kapal, temannya yang akan menolong, mengentas dia. Maka mayit dalam kuburnya itu seperti orang tenggelam menunggu siapa yang mau bersedekah dan mendoakan daripada anaknya, daripada saudaranya, daripada temannya, daripada familinya. Maka jika yang mendapatkan doa daripada anaknya, saudaranya, familinya, dikatakan kanat ahab ilaihi minad dunya ma fiha maka doa anaknya, saudaranya, familinya lebih berharga bagi si mayit di kuburannya daripada dikasih dunia seisinya. Diceritakan ada seorang mimpi menemui ahlul kubur. Penduduk kuburan, penghuni kuburan bangun dari kuburannya. Kemudian saat itu mereka menunggu kiriman, turun kiriman dari langit cahaya dan mereka berebut semuanya sekian banyak orang berebut untuk mengambil bagiannya daripada kiriman cahaya tadi itu kecuali satu orang di antara mereka tidak berebut dia duduk dengan tenang malah mendapatkan kiriman khusus siang mimpi dari itu bertanya mereka ini siapa yang berebut ini dan apa yang direbut dan orang itu kok nggak ikut berebut yang satu itu? Maka dijawab, mereka itu berebut pahala yang dihadiahkan daripada bacaan atau amalan orang yang hidup. Kemudian yang satu tidak berebut, yang satu itu udah cukup, nggak perlu berebut. Maksudnya apa? Kaya dia, itu yang miskin-miskin yang berebut. Tanya, eh, kamu siapa? Kenapa kamu nggak ikut berebut seperti mereka? Oh, mereka itu nggak punya anak yang soleh. Mereka itu tidak ada keluarga yang ngirimkan pahala amal, bacaan. Sehingga yang ditunggu adalah kiriman secara umum thumma ila arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kiriman secara umum kamu saya nggak perlu kiriman umum karena saya sudah punya anak saya didik apal Quran setiap hari menghatapkan Quran dikirimkan pahalanya untuk aku kaya punya anak yang demikian kemudian ditanya Anakmu di mana? Setiap hari menjaga toko, ada di pasar nomor sekian misalnya tokonya. Disebutkan ciri-cirinya. Bangun tidur dicek sama orang yang mimpi nih. Dilihat ada satu pemuda selalu bergerak kedua bibirnya. Kalau ada yang membeli berhenti sebentar dilayani, setelah itu dia terus bergerak lagi. Ditanya, eh kamu itu bergerak terus itu apa sih yang kamu baca? Senyum itu anak. Aku membaca Al-Quran kata Maksud kamu apa kok selalu baca Quran? Bapakku meninggal dunia dan dia telah biayai aku sampai apal Quran. Dan aku sudah menguat ke niat, menguat ke niat setiap hari aku hatamkan Quran itu untuk ayahku. Allah. Orang itu menyatakan, Allah menerima amal kamu. Tadi malam aku mimpi ketemu dengan ayahmu. Dan aku sekarang datang ini adalah karena isyarat ayahmu. Bacaan kamu sampai kepada ayahmu, pahalanya sampai kepada ayahmu dan ayahmu senang. Diceritakan, Alhamdulillah, kata Setelah berlangsung beberapa tahun, orang yang mimpi tadi itu mimpi kembali. Sama dengan yang pertama melihat ahlul kubur itu bangun, kemudian turun kiriman berebut. Anehnya orang yang tadi tidak berebut ikut berebut. Ini katanya kaya. Nggak perlu berebut, yang berebut itu adalah yang fakir anak soleh. Yang tidak pernah mengingat orang tuanya ketika mati. Ditanya, eh katanya kamu nggak perlu kiriman umum. Kata dia, dulu aku begitu, tapi anakku meninggal dunia, kata dia. Tidak ada lagi yang mengirimkan aku seperti dulu setiap hari hataman Al-Quran untuk aku. Lihat, bagaimana cerita ini menggambarkan kepada kita, kita semuanya ini pasti memerlukan doa daripada orang yang hidup. Kiriman amal daripada orang yang hidup. Karena itu punya anak, Ajari sebelum mati untuk peduli dengan kamu kalau kamu mati. Istiqomahkan mereka baca Al-Quran. Didik mereka dengan zikir, dengan doa kepada kamu. Begitu juga ada adakan ada di situ mungkin murid-murid kamu, teman-teman kamu, sehingga peduli setelah kamu wafat. Jangan akhirnya jadi fakir ada di kubur. Karena tidak ada yang peduli lagi. Dan ketahuilah bahwa penyesalan setelah meninggal dunia tidak ada manfaatnya. Penyesalan setelah meninggal dunia tidak ada manfaatnya. Ah, cerita-cerita yang demikian ini janganlah menjadi satu dongeng yang cukup kita dengarkan dan kita lupakan tapi jadikan satu ibrah bahwa kita semuanya pasti akan mengalami hal yang demikian itu dan kita tidak ingin jadi orang yang menyesal apalagi mendapatkan kabar ternyata anaknya berzina ternyata anaknya minum khamr ternyata anaknya pecandu narkoba ternyata anaknya masuk diskotik ternyata anaknya tidak sholat, ternyata anaknya menjadi penyanyi. Na'udzubillah min dalik. Nah, karena itu jangan main-main. Apalagi di akhir zaman, ini bukan zamannya Nabi, ini bukan zamannya sahabat. Ini bukan zamannya Fagihir Mugaddam, ini bukan zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani, ini zaman akhir. Inti nggak usah keluar ke muka. Anda cukup buka internet, Anda bisa ngelihat perempuan bugil. Anda bisa melihat film-film porno. Anak-anak kamu bisa menyaksikan itu. Nanti nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta kalau cari pelacur. Di muka alun-alun sana ada pelacur. Ada di pasar Kebonagung juga banyak pelacur. Mereka bukan berarti digoda oleh laki-laki, malah mancing laki-laki untuk tertarik kepada dia. Anda bisa bayangkan. Karena itu jangan main-main. Perhatikan anak Anda, didik betul sehingga benar-benar ketika Anda meninggalkan dunia dan masuk yang lahat, ternyata Anda merasa bahagia karena anak Anda, merasa senang karena anak Anda. Semoga Allah melindungi anak-anak kita daripada sekarang merusak akhlak mereka, merusak iman mereka, merusak akidah mereka dijadikan anak yang saleh yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin